Judul babnya cara yang baik atau bagaimana memilih guru. Jadi bagaimana cara memilih al-alim yang kita belajar daripadanya. <clears throat> Dan juga permasalahan tentang bagaimana menghormatinya tauqiruhu, menghormati ulama. Wa ta'addub ma'ahu dan beradab, berakhlak dengan orang-orang yang berilmu. Wa ta'assi bi akhlaqih dan mengikuti akhlaknya qabla talabul ilmi sebelum mencari ilmu. Berarti kalau bab yang kemarin adalah ihtimam bil ilmi, mementingkan ilmu, yang kedua mementingkan ulama. Ini bagaimana kita mengambil ilmu dari para ulama dan siapa yang dikatakan ulama dan kemudian setelah itu bagaimana kita menghormati ulama dan bagaimana kita mengambil akhlak dari mereka dalam mencari ilmu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibawakan pertama kali hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina yakni haqqahu." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengenali hak para ulama. Saya ulangi, bukan dari kami, bukan dari golongan kami kata Rasulullah SAW. Siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengenali hak para ulama. Hak para ulama yakni hak untuk dimuliakan dan dihormati. Hak untuk kita tidak merendahkannya, tidak mengejeknya, tidak mencemoohnya. Hak untuk didengar nasihatnya. Dan sekian banyak hak-hak para ulama, hak-hak orang yang berilmu. Qala Umar bin Khattab. Yang kedua, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dinukil dalam Fathul Bari dan juga Faidul Qadir dan disebut pula dari riwayatnya dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fasadun nas idza jaa al-ilmu min qibali as-saghir استعصى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير mutiara yang pertama dari hadis dari hadis Rasulullah SAW yaitu siapa yang tidak menghormati atau tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dikatakan oleh Nabi SAW dengan kalimat laisa minna bukan dari golongan kami. Dan ini ancaman. Ancaman dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengeluarkan orang tersebut dari golongannya dan menyatakan bukan golongan kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Maka kalau kita melihat adik-adik kelas, apalagi anak-anak yang merupakan anak-anak MTT, Ibtidaiyah, apalagi yang lebih kecil lagi, maka kita sebagai yang lebih tua hendaklah menyayangi mereka. Sebaliknya ketika kita melihat orang-orang yang di atas kita, kelas-kelas yang di atas kita, atau melihat musyrif-musyrif kita yang mengatur, yang memiliki tugas-tugas yang berat, apalagi yang lebih tinggi lagi mereka para ustadz-ustadz, atau yang lebih tinggi lagi para ulama, hendaklah kita menghormati mereka. Menghormati mereka dan mendudukannya sebagaimana mestinya di atas kita. Ikhwan bin Demikian pula wa ya'rif li'alimina dan mengenali hak-hak orang-orang yang berilmu. Maka kata Umar bin Khattab pada mutiara yang kedua bahwa fasadun nas idza ja'a ilmu min qibali sagir. Rusaknya manusia adalah kalau datangnya ilmu dari orang-orang kecil. Kalau orang-orang kecil yang membawa ilmu maka niscaya ista'sa al kabir akan ditentang akan diselisihi oleh orang-orang tua, orang-orang yang lebih tua. Wasalahun nas dan baiknya manusia idza jaa al-ilmu min qibal al-kabir jika datang ilmu itu dari orang-orang tua maka manusia akan baik. Kenapa? Karena kalau ilmu datangnya dari para ulama yang memiliki umur dan mereka dalam keadaan kebir, taba'ahu alaihi saghir. Akan diikuti oleh yang kecil-kecil, oleh yang lebih muda. Ini kalau ilmu ada pada orang tua, yang muda akan ikut. Tetapi kalau ilmu ada pada anak-anak muda, anak-anak kecil, maka biasanya ista'sa alaihi al-kabir. Biasanya yang lebih tua gengsi mau ikut nasihatnya anak kecil. Gengsi untuk menerima nasihatnya dari anak-anak kemarin. Sehingga kata para ulama bahwasanya anak-anak yang masih muda apalagi masih kecil maka mereka itu selayaknya untuk belajar. Dia memiliki ilmu, masya Allah, tetapi dia umurnya umur belajar tambah lagi ilmu. Karena ilmu itu seperti lautan yang la sahila lahu. Ilmu itu seperti bahrun la sahila lahu. Lautan yang tidak memiliki tepi. Tidak ada tepinya. Kamu arungi terus gak akan nyampe-nyampe sampai tepinya. Gak akan selesai sampai umur kalian habis. Sehingga ya umur kalian masih muda belajar, belajar, belajar, belajar terus. Sampai ketika kalian sudah umur sekian 40 tahun ke atas misalnya, maka sudah dewasa. Sudah matang. Cara berpikirnya sudah dewasa. Sudah lebih bijak daripada anak-anak muda. Itu barangkali hikmah. Kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW ketika berumur 40 tahun. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa umur-umur kemapanan seorang itu 40 tahun. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي Sampai ketika mereka berumur 40 tahun, mereka berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah berilah kepadaku kemampuan agar aku bisa bersyukur kepada engkau atas apa yang kau berikan kepadaku. Kenapa disebutnya 40 tahun? <laughs> Karena biasanya, umumnya orang-orang itu sudah mapan istiqamah, sudah mantap itu di umur 40 tahun. Kalau anak muda masih begini-begini, masih bolak-balik bolak-balik kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. muslimin yang saya hormati. Tetapi yang baik, yang paling sempurna adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Anak-anak muda dari mulai kecilnya sampai pemuda sampai beranjak-beranjak tua ala ta'atillah terus terbimbing di atas ketaatan pada Allah Ta'ala. Maka itulah yang paling sempurna tentunya. Nasya'a fi ta'atillah. Dibesarkan dalam ketaatan. Dibesarkan dalam ibadah kepada Allah. Sehingga dia mencapai umur mapan 40 tahun dalam keadaan dia seperti itu keadaannya. Masya Allah. Tentunya ini kaidah amah. Adapun kekecualian tetap ada. Anak muda yang ternyata ilmunya lebih tinggi dari orang-orang tua sehingga mau tidak mau orang tua tadi mengambil ilmu dari anak muda tadi. Sebagaimana yang terjadi pada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Masih kecil, masih muda. Tetapi dibawa oleh Umar bin Khattab untuk berbicara, dibawa untuk berdiskusi dengan kibar sahabat, dengan sahabat-sahabat besar. Sehingga mereka bertanya-tanya, "Ya Amirul Mukminin, ada apa engkau membawa anak kecil?" Apa perlu kami membawa anak-anak kami semuanya? Maka Umar menyatakan tidak. Ini lain. Ini beda. Ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah faqihkan dia dalam din dan ajarilah dia tafsir. Dan ternyata ketika mereka berdiskusi dalam satu hadis, ya, mereka berbicara, berbicara, berbicara, Sampai kemudian Umar menyatakan bagaimana pendapatmu ya Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas menjawab bahwa semua yang dikatakan tadi salah. Yang benar adalah begini, begini, begini. Maka semua terkejut dengan ilmu yang ada pada Ibn Abbas. Radiyallahu ta'ala umar. Setelah itu, ketika dibawa Ibn Abbas dalam majlis-majlis para kibar, majlis-majlis sahabat-sahabat besar, mereka sudah tidak heran lagi. Karena memang memiliki kelebihan a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. talabah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu bahwa ilmu atau manusia akan baik kalau ilmunya dibawa oleh orang-orang besar. Besar ilmunya, besar umurnya. Dan biasanya merusaknya manusia ketika ilmu dibawa oleh anak-anak muda. Oleh anak-anak kecil. Karena ista'sa alaihi al-kabir karena dalam keadaan yang besar menentangnya, yang besar menolaknya. muslimin Tidak salah anak muda tadi, anak muda tadi berilmu, masya Allah. Tetapi rusaknya kenapa? Ketika dia menyampaikan, orang-orang tua biasanya enggan untuk ngikut. Akhirnya masyarakat jadi fasad. Maka dikatakan fasadun nas, rusaknya manusia ketika ilmunya pada anak-anak kecilnya. Maka ditentang oleh orang-orang besarnya. Tetapi sebaliknya kalau ilmu itu ada pada orang-orang tuanya, orang-orang besarnya, maka biasanya tabahu as-saghir, biasanya akan diikuti oleh anak-anak kecilnya. Wallahu taala. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tawadhu liman 'allamakum wa tawadhu liman ta'allamun. Qala Umar bin Khattab, tawaduklah kamu. Liman allamakum. Merendahlah kamu terhadap orang yang mengajari kamu ilmu. Liman allamakum. Kepada siapa yang mengajari kamu ilmu. Wa Dan merendahlah engkau. Tawadhu'lah, jangan sombong kepada siapa yang kalian belajar daripadanya. Ini anjuran dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar kita kaum muslimin tawadhu, jangan sombong kepada orang-orang yang mengajari kalian. Jangan merasa besar kepada orang yang mengajari kalian. Dari sini, kalaupun yang mengajari kalian lebih muda kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kebetulan yang alim di tempat kita tidak ada kecuali si fulan dan si fulannya masih berumur 20 tahun misalnya, maka kenapa? <laughs> Kalau memang dia yang alim, kenapa? Apa yang menghalangi kita untuk mengambil ilmu dari dia? Dan ketika kita mengambil ilmu dari dia, maka status kita murid walaupun umur 30 tahun atau 35 tahun atau 40 tahun. Karena kita mengambil ilmu dari anak tadi, maka kita murid. Kalau kita murid, hendaklah kita tawadu. Hendaklah kita dalam keadaan tidak sombong di hadapannya. Hendaklah kita tetap dalam keadaan bersikap sebagai murid kepada gurunya. Apalagi kalau dia di samping lebih berilmu juga lebih berumur. Ya lebih-lebih lagi. Lebih berilmu kita hormati, lebih berumur kata Nabi man laisa minna man lam yuqir kabirana bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua berarti dari dua sisi harus menghormatinya maka kita harus tawadhu harus tawadhu jangan sombong Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim akan tetap manusia dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya la yazalun nas bi khair manusia akan tetap baik ma akhadul ilma an akabirihim selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya wa an umanaihim dan orang-orang terpercayanya wa an umanaihim yakni dan dari orang-orang yang terpercayanya wa ulamaihim dan orang-orang berilmunya faida akhadhu kalau mereka mengambilnya dari yang demikian Wa idza akhadhuhu min sigharihim kalau mereka mengambilnya dari orang-orang kecil wa syirarihim dan orang-orang jelek halaku akan binasa. Niscaya akan binasa. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau tadi ucapan Umar bin Khattab, sekarang ucapan Abdullah bin Mas'ud. Sama. Kandungannya sama yaitu hendaklah mengambil ilmu dari akabir. La yajul la yazalun nas bi manusia akan tetap baik kalau manusia itu mengambil ilmu dari akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Dari orang-orang yang memiliki tiga kriteria. Dari orang-orang yang memiliki tiga perkara. Pertama, dia akabir, orang-orang besar. ini besar umurnya, orang-orang tuanya, atau orang-orang yang dalam keadaan dia memiliki kewibawaan. Yang kedua, an umanaihim dan orang-orang tersebut terpercaya, jujur, tidak dusta, amanah, tidak khianat. Yang ketiga, wa ulamaihim dan mereka adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Apa faedahnya tua kalau nggak berilmu? Apa keuntungannya orang tua kalau nggak berilmu? Nggak ada faedah apa-apa bahkan bahayanya ada. Jangan-jangan sudah pikun. Ya kan begitu. Tetapi yang dimaksud adalah mereka besar ilmunya, tinggi ilmunya, besar pula umurnya. Di samping itu amanah. Punya ilmu tidak punya amanah percuma. Ini berkait dengan husnu ikhtiaril alim. Bagusnya dalam memilih ulama. Ini bagaimana cara memilih ulama yang bagus? Pilih kriteria-kriteria ini. Pertama, ulama yang berilmu. Kalau nggak berilmu, ya percuma. Kita mau ngambil apa dari dia? Yang kedua, umana Umana yakni orang-orang terpercaya yang amanah. Kalau punya ilmu tapi nggak punya amanah juga percuma. Kita akan mengambil ilmu dari dia, ternyata dia berkhianat. Kita akan mengambil satu hukum-hukum dari dia, ternyata dia berkhianat, memutarbalikan hukum. Ternyata dia berkhianat, yuharrifun al kalimah an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sehingga walaupun dia punya ilmu percuma, kalau ternyata nggak punya amanah. Berarti yang kedua, hendaklah dia memiliki amanah. Berilmu dan terpercaya. Tapi sekarang, yang ketiga, Walaupun dia punya ilmu, dia punya amanah, tetapi ternyata dia itu masih terlalu mudah belia. Apa bahayanya? Dikatakan oleh para ulama bahwa di antara kelemahan atau kelebihan orang yang tua di atas anak-anak muda, kalau anak-anak muda biasanya masih cenderung emosional. Masih cenderung terburu-buru. Masih memiliki sifat-sifat kekanak-kanakan. Ketika orang tua seperti para imam-imam dikatakan oleh murid-muridnya, ya imam, kenapa kita gak lawan saja? Ini penguasa durjana, kurang ajar. Melarang orang-orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Menangkapnya, menyiksanya dan seterusnya. Termasuk engkau ya imam. Engkau dipenjara, ditangkap. Hanya karena engkau menyatakan Al-Quran itu ucapan Allah. Kenapa kita nggak lawan saja? Kata anak muda tadi. Kata Imam Ahmad, tidak. Adam, adam. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Darah, darah darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Aku khawatir akan tertumpah darah kaum muslimin demikian besar, demikian banyak dalam keadaan tidak merubah apapun. Berpikir dengan bijak dan jauh ke depan bahwa darah kaum muslimin itu sangat berharga. bedakan dengan anak-anak muda. Belum dia ditangkap, belum dipenjara, belum semua. Baru Dikatakan oleh penguasa setempat, kamu kalau berpemahaman wahabi seperti ini, keluar dari kampung ini. Tidak boleh dakwah di sini. Sudah marah. Kurang ajar. Kita harus lawan dia. Ayo, wahai murid-murid, ayo kita serang dia. Kurang ajar ini. Ini orang menentang dakwah dan seterusnya. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah muslimin melawan muslimin. Akhirnya ustadznya ditangkap, anak buahnya juga ditangkap, korbannya banyak, dakwah dalam keadaan jelek tercoreng. Oh ternyata dakwah itu dakwah yang barbarian begini dan begitu, rusak dakwah. Kenapa? Karena emosionalnya anak muda tadi. Sehingga sabar, sabar, sabar. Syekh Mukmin rahimahullah selalu mengingatkan untuk sabar dalam belajar. Jangan terburu-buru ingin menjadi ustaz, buru-buru ingin menjadi dai, terburu-buru ingin menulis kitab, ya, sabar, belajar, belajar, belajar. Sampai pada satu saat kamu terpaksa harus ngajar. Kapan itu terpaksa harus ngajar? Ketika ulama sudah mulai berkurang, habis ulama mereka mencari ulama yang fulan meninggal rahimahullah, yang syekh fulan juga meninggal rahimahullah, maka para manusia mencari siapa yang punya ilmu selain mereka. Ah, ini dia. Si talibul ilmi tadi yang merasa anak mau belajar, anak talibul ilmi, anak bukan ulama. Tapi ketika pada saat tertentu, dialah ulama. Tidak ada lagi yang lebih pintar dari dia. Saat itu terpaksa dia menyampaikan ilmu sebagai pengajar mereka, alim yang menyampaikan ilmu pada mereka. Karena yang namanya mengajar itu fardunya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau sudah ada yang menyampaikan orang lain, maka yang lain tidak lagi wajib. Ya. Oh sudah ada yang menyampaikan Alhamdulillah. Sedangkan belajar wajib khususnya bagi para calon-calon dai. Wajib dia belajar. Sehingga dia dalam keadaan belum terpaksa, belum wajib ta'yin atau wajib aini atas dia, maka dia belajar, belajar, belajar. Sampai ketika tidak ada yang menegakkan dakwah, karena sudah meninggal si fulan, sudah tidak ada si fulan, sudah pindah yang sana, terpaksa saya harus mengajari mereka. Maka belajar sambil mengajar. Belajar sambil mengajar. Tidak berhenti belajar, terus belajar, tetapi dia nyambi untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Karena saat itu tidak ada orang lain kecuali dia. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, manusia akan tetap baik kalau mereka tepat dalam memilih ulama, dalam memilih guru selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim kalau mereka mengambilnya dari orang-orang tuanya dari orang-orang terpercayanya dan dari para ulama'nya faidza akhadhuhu anis an sigharihim kalau mereka mengambil dari orang-orang kecil dangkal ilmunya, kecil umurnya, anak kemarin dari karbitan. saudara karbitan? daurah sebulan kemudian jadi dai. Kalian yang sudah dua tahun, tiga tahun masih dalam keadaan belajar, mereka sebulan di training, habis itu jadi dai. Ini karbitan namanya. Maka kalau mengambil dari sigharihim wa syirarihim, apalagi syirah, tidak memiliki amanah, berdusta, maka niscaya halaku akan binasa. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah Riwayat berikutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Talabtul ilma falam ajidhu akthar minhu bil ansar. Lihat kisahnya Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku mencari ilmu. Falam ajidhu akthar minhu bil ansar. Maka aku tidak mendapat yang terbanyak tidak ada yang lebih daripada apa yang ada pada orang-orang Ansar. Yani ilmu yang terbanyak pada orang-orang Ansar. Maka kata Ibnu Abbas, "Fakuntu atir rajul faas'al anhu." Maka aku datangi salah seorang Ansar, aku tanya kepadanya perkara ilmu. Fayuqalu li. Aku datang kepadanya ingin tanya ilmu. Ternyata ketika mengituk pintunya dijawab oleh keluarganya. Huwa naim. Dia tidur. Fatawassad ridai thumma adtaji'u hatta yakhruj ila dhuhur maka aku pun tidur dengan berbantalkan baju luarku. Baju luarnya digulung, kemudian dipakai sebagai bantalnya, tidur di depan rumah sahabat Ansor tadi. Hingga yakhruj ila zuhur, hingga pada waktu duhur. Pada waktu duhur tentunya mereka sudah terbiasa keluar ke masjid. Fayaqulu ketika Al-Ansar tadi Orang Ansar tadi keluar dari rumahnya melihat ada anak paman Rasulullah SAW. Seorang yang mulia, yang ma'ruf, yang didoakan oleh Rasulullah SAW dan terkenal bagaimana ilmunya. Maka orang Ansar tadi terkejut melihat Ibnu Abbas tidur di tanah, di tanah loh ya, jangan dikira di teras. Teras-teras kalian masya Allah bagus sekali, di tanah pasir berbantalkan bajunya atau baju luarnya. Maka kata orang Ansor tadi, "Bi'sa sama sana'ta. Hala tani. Sungguh jelek sekali apa yang kau lakukan ya Ibnu Abbas. Wahai anak paman Rasulullah, hala tani. Tidakkah engkau membangunkan aku dan memberitahu aku kalau engkau datang? Ya, ini kecewa. Kenapa tidak dibangunkan? Kenapa tidak diberitahu kalau ada anak paman Rasulullah SAW datang ke rumahnya? <coughs> Alhamdulillah. Maka aku katakan kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu Aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajataka Aku ingin engkau keluar menemui aku dalam keadaan engkau sudah selesai dan sudah menunaikan hajat-hajatmu semuanya. Lihat seorang yang ingin mencari ilmu. Berharap agar orang yang akan menyampaikan ilmu itu keluar. Menyampaikan ilmu dalam keadaan tidak memiliki hajat apapun. Sudah allah hajat tahu Sudah menunaikan hajatnya. Kalau yang lapar sudah makan, yang haus sudah minum, yang ngantuk sudah tidur. Selesai. Maka ketika mengajarkan, maka dia akan memberikan sesuatu yang terbaik. Akan menyampaikan sesuatu yang terbaik, sempurna. Tetapi kalau dia dalam keadaan belum menunaikan hajatnya, dalam keadaan dia lapar, dalam keadaan dia masih ngantuk, kurang tidur, dalam keadaan dia begini, dalam keadaan dia begitu, bagaimana kira-kira ngajarnya? Hah? Terburu-buru. Akan terburu-buru. Apalagi dia dalam keadaan mengajar otaknya memikir sesuatu yang ditinggalkannya di rumah yang belum diselesaikan. Dalam keadaan dia gelisah sehingga salah-salah menyampaikannya, keliru menyampaikannya. maka tidak akan masak. Beberapa orang yang bijak memberikan permisalan. Apa permisalannya? Kalau engkau membiarkan buah itu sampai masak di pohonnya, maka buah itu akan jatuh sendiri. Dan kamu menerima dalam keadaan sempurna. Masaknya sempurna. Tapi kalau kamu maksa agar buah itu jatuh, kamu goyangkan pohon itu, kamu goncang-goncangkan, kamu gerak-gerakkan supaya jatuh, niscaya yang jatuh adalah yang mentah. Yang jatuh adalah yang mentah. Demikian pula kalau kamu tunggu sampai guru itu betul-betul siap untuk menyampaikan ilmunya. Guru itu dalam keadaan betul-betul sudah persiapan, sudah dia tahu apa yang akan disampaikan, sudah menunaikan hajat-hajatnya semuanya, maka dia akan menyampaikan sesuatu yang masak. Tetapi kalau dipaksa, ayo Ustaz, ayo Ustaz, ayo Ustaz, cepat Ustaz, cepat. Ya Syekh, ayo Syekh. Dalam keadaan dia belum siap. Akan keluar ya. Belum masak, belum matang. Tentunya ilmu yang belum matang biasanya dalam keadaan yang belum dia tahu, belum dia rujuk riwayat-riwayatnya, belum dia periksa hadis-hadisnya, belum dia lihat bagaimana kedudukannya. Qul Maka kata Ibn Abbas ketika ditegur, kenapa engkau beri, nggak beritahu aku? Bisa masana, sungguh jelek sekali apa yang kau lakukan. Engkau kenapa tidak membangunkan aku, tidak memberitahu aku? Kalau engkau sudah datang di sini di rumahku. Dijawab, aku ingin. Engkau keluar mengajari aku dalam keadaan engkau sudah menunaikan hajatmu dengan baik. Lihat adab seorang murid kepada gurunya. Wakala aydan berkata juga Wajadtu aktsara hadis Rasulullah. Aku mendapati kebanyakan hadis-hadis Rasulullah inda hadzal hayy al ansar. Kata Ibn Abbas, aku dapati hadis-hadis Rasulullah yang terbanyak itu di kampung ini. Di kampung Ansar. Wallahi inni kuntu la'atir rajul minhum. Sungguh aku pernah mendatangi salah seorang mereka dari kalangan Ansar. Fayuqalu huwa naim. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa dia tidur. Kalau syaitu an yuqidhali, kalau aku mau, aku bisa meminta untuk bangunkan dia. Tetapi itu bukan adabnya seorang murid pada gurunya. Diketok, tidur, <laughs> bangunkan. Saya mau tanya, kurang aja. <laughs> Ini bukan adab yang baik. <laughs> Maka Ibn Abbas mengatakan kalau aku mau membangunkan dia bisa. Bahkan pasti dia akan menghormati aku. Iya kan? Akan menghormati beliau radhiyallahu taala anhuma karena beliau dan bapaknya adalah sahabat yang mulia bahkan dari kerabat Rasulullah anak pamannya Rasulullah SAW tetapi fa'ada'ahu aku biarkan tidak aku minta dibangunkan jangan bangunkan biarkan hatta yakhruj li astatiba bidzalika haditha aku biarkan dia sampai dia keluar sendiri pada waktu zuhur supaya apa hatta yakhruj hingga dia keluar li astatiba bidzalika hadithuh agar mendapatkan yang terbaik dari hadis-hadisnya agar mendapatkan yang terbaik dari riwayat-riwayatnya kalau dia dalam keadaan menahan-nahan sesuatu menahan kantuk menahan lapar menahan buang air barangkali menahan ini menahan itu biasanya tidak sempurna menyampaikannya bahkan bisa jadi lupa keliru dalam menyampaikan maka aku ingin dia menyampaikan yang tayyib min hadithih. as ini mengharapkan yang tayyib. as menginginkan yang tayyib yang keluar dari mulutnya. Min hadithih dari ucapan-ucapannya riwayat-riwayatnya. Demikian adat seorang talibul ilmi dan niscaya dia akan mendapatkan ilmu yang sempurna pula. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadhal ilm dinun Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ucapan yang berikutnya dari Muhammad bin Sirin. Rahimahullahu ta'ala. Inna hadal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu mana? Ilmu ini. Ilmu yang sedang kita pelajari ini. Qala Allah wa qala Rasul. Al-Quran wa sunnah. Hadis-hadis Rasul. Fiqh, hadis, tafsir, dan seluruhnya. Itu semua agama. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian atau mengambil agama kalian. Saya ulangi. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu din kalian, ilmu agama kalian? Karena ilmu itu din, maka jangan ambil dari orang-orang yang nggak punya agama. Ya, ini nggak punya agama, dia sama sekali tidak berpegang dengan Quran dan Sunnah. Cuma dia alim tentang Quran dan Sunnah. Ngapain kita ngambil ilmu dari orang seperti itu? Walaupun dia tahu ilmu tafsir, walaupun dia tahu ilmu hadis, walaupun dia ngerti mustalah, walaupun dia mengerti tentang kaidah-kaidah ilmu tafsir, tetapi dia dalam keadaan bukan orang yang beramal dengan agama. Alias asi fajir minal fujar. Dari orang-orang zalim, dari orang-orang yang busuk akhlaknya, yang jelek perangainya, maka kita tidak dianjurkan mengambil ilmu dari dia. Ikhwan muslimin yang saya hormati, maka yang namanya ilmu agama, yang namanya ilmu din, ilmu Quran wa sunnah, ilmu fiqh, ilmu syariah, itu adalah agama kita sendiri. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tentunya mengambil dari al-alimul amil, Al-alim, al-amil. Alim berilmu, amil beramal. Yani orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Orang-orang yang mempraktekkan ilmunya pada dirinya, pada akhlaknya, pada akidahnya, pada perangainya, pada sikap-sikapnya, pada ibadahnya. Maka orang seperti itulah yang kita ambil ilmu dari mereka. Sehingga kita mendapatkan dua perkara. Ilmu teorinya dan ilmu prakteknya. Kita mendapatkan dua perkara. Mendapatkan ilmu dan mendapatkan bimbingan. Apa bedanya ilmu dengan bimbingan? Kalau ilmu itu tadinya tidak tahu jadi tahu, itu ilmu. Ya ini kamu sudah tahu. Oh ini hadisnya, oh ini ayatnya, oh ini berarti hukumnya halal, berarti ini hukumnya haram. <laughs> Selesai. Tetapi kalau yang namanya bimbingan, guru tadi setelah menyampaikan dilihat santrinya, dilihat murid-muridnya, mengamalkan atau tidak mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan ditegur. Kamu kenapa melanggar? Bukankah kemarin sudah diajarkan bahwa itu haram? Kamu kenapa kamu dalam keadaan tidak mengerjakan? Bukankah dikatakan kemarin bahwa itu wajib? Hadisnya sudah kamu hafalkan, hadisnya sudah kamu baca. Ini Allah. Kalau dari mereka mereka yang gairu mutadayyin, orang yang tidak beragama, mungkin lebih tepatnya bukan tidak beragama, tidak mengamalkan agama. Kalau tidak beragama bisa dikatakan komunis kan? Bukan itu yang dimaksud. Ghair mutadayyin dalam bahasa Arab maknanya orang itu tidak soleh. Ghair mutadayyin, yakni dia agamanya tidak dipraktekkan. Kalau guru yang seperti ini biasanya dia ngajar terus pulang, yang penting gaji tiap bulan. Yang penting dia dalam keadaan memiliki pensiun nanti di belakang hari. Karena dia pegawai negeri. Yang penting itu. Dia nyampaikan selesai, nyampaikan selesai, nyampaikan selesai. Mau kalian ngamalkan atau tidak ngamalkan, tidak peduli. Yang penting ulangan 10. Yang penting ulangan lulus. Ini khonudina azakumullah tidak cukup kalau untuk masalah agama. Kalau untuk masalah agama tidak cukup. Karena yang namanya pengajaran agama, din, pengajaran Quran dan Sunnah itu harus dengan dua perkara. Ya zahiran wa batinan. Harus secara lahir dan batinnya. Zahirnya kamu hafal. Dan juga batinnya kamu harus yakin yang kalau di batinnya ada keyakinan niscaya akan terbentuk dalam prakteknya akan terwujud dalam perangainya akan terwujud dalam tingkah lakunya sehingga kata Nusirin Sirin rahimahullah ini ilmu ilmu agama maka ini ilmu adalah agama kalian sendiri maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu jangan mengambil dari orang-orang sesat Jangan mengambil dari orang-orang mubtadi umbal. Jangan mengambil dari mereka-mereka yang merupakan tokoh-tokoh sesat. Syiah Rafidah. Atau Jahmiyah. Atau Mu'tazilah. Atau mereka-mereka orang-orang khawarij, para teroris. Jangan mengambil ilmu dari mereka. Kamu mendapatkan satu hadis yang sahih. Kamu mendapatkan satu ayat Al-Quran. Tetapi sayang. Mereka menerangkannya dengan hawa nafsu. Maka diselewengkan hadisnya kepada makna yang salah dipahami ayatnya kepada makna batin. Apa jadinya kira-kira? Sesat. Walaupun kamu hafal Quran setelah itu, sudah hafal dalam quran Saya sudah selesai, sudah paham hadis dan hafal hadis. Sekian kitab hadis. Dari siapa kamu belajar? Dari Jahmiyah, maka kamu menjadi Jahmiyah pula. Setiap ayat yang kamu hafalkan dipahami dengan salah. Setiap hadis yang kamu hafalkan dipahami dengan keliru, maka kamu akan sesat. Walaupun hafal Quran, walaupun hafal hadis. Sehingga kata Ibnu Sirin rahimahullah, "Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari masyayikh ulama ahli sunnah yang berilmu dan beramal. Yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Yang mengikuti jejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Berkata Ibn Wahab rahimahullah, Ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi. Lihat ucapan Ibnu Wahab rahimahullah, apa yang aku pelajari dari adabnya, akhlaknya Imam Malik lebih daripada ilmunya. Subhanallah. Artinya kata Ibnu Wahab, apa yang aku pelajari dari perangai dan tingkah lakunya Imam Malik adabnya, akhlaknya, ibadahnya, suluknya, tutur katanya. Aku pelajari dari dia. Itu sungguh lebih banyak, lebih berharga daripada ilmu yang diajarkannya. Artinya ilmu yang diajarkannya adalah teori. Tetapi yang dipraktekannya langsung jelas gamblang. Biasanya teori akan susah dipahami kalau belum ada contohnya. Iya kan? Hah? Ya enggak? Yang namanya teori kalau belum ada contohnya sulit dipahami. Ini rumusnya satu sama satu demikian A kali B sama dengan C. Dan ini panjang kali lebar, kemudian dibagi ini, kemudian begini, kuadrat dan kuadrat. Nah, ngerti? Gak paham. Belum Pak, Pak Guru. Ini teorinya. Ya nggak ngerti Pak Guru. Mesti akan berkata, contohnya. Begini contohnya. Kalau segitiganya begini. Ya. terang kan ya. Maka ini yang namanya lebar, ini yang namanya panjang, ini yang namanya resultan. Dan kemudian begini, kalau ini, kalau ini, nah sama dengan ini. Contoh, kalau contoh satu, contoh kedua, contoh ketiga, oh paham. Ya. Iya kan? Baik, sekarang tanpa teori, Kasih contohnya langsung. Paham nggak? Paham. Iya kan? Kamu lihat sholat dari bapakmu. Ikut. Sholatnya benar. Rokaatnya pas. Semuanya pas. Benar. Maka ketika guru tadi dalam keadaan mengajarkan dengan mulutnya. Dan juga mengajarkan dengan praktek-prakteknya. Maka kata Nuhab sungguh dari akhlaknya dia, adabnya dia, perangainya dia, tingkah lakunya dia, kami mendapatkan lebih banyak dari apa yang kami dapatkan dari apa yang diucapkan oleh Imam Malik. Yang diucapkan sekian, yang didapatkan dari akhlaknya sekian. Ada seorang yang menyatakan sungguh aku berapa lama, berapa tahun duduk di majlisnya Imam Ahmad ketika mengajari anak-anaknya. Di rumahnya Imam Ahmad mengajari anak-anaknya. Duduk dia. Dan aku tidak mencatat satu hadis pun Kenapa? Kata dia, aku masih mempelajari, belum mempelajari hadis, baru mempelajari bagaimana adab, akhlak, perangi dan tata cara Imam Ahmad dalam mengajari anaknya. Dan dia mendapatkan sekian banyak adab-adab dan akhlak yang mulia. Karena Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana imam-imam lainnya mempraktekkan sunnah pada dirinya. Mempraktekkan sunnah pada tutur katanya. Mempraktekkan sunnah pada akhlaknya, pada adabnya, pada ibadahnya, pada bagaimana dia mengajarkan keluarganya ilmu. Masya Allah. Sehingga mereka dapatkan seperti itu. Sungguh aku sekian tahun belum mencatat hadis karena aku masih mempelajari bagaimana adab beliau. Rahimahullahu taala. Tadi Imam Malik, kemudian Imam Ahmad dan lain-lainnya. Kala Idris Ibn Abdul Karim Qala khalaf ja'ani Ahmad ibn Hanbal yasma' hadis Abi Awana. Fajtahadtu an arfa'ahu fa'aba. Kata Idris ibn Abdul Karim rahimahullah. Berkata khalaf. Datang kepadaku Imam Ahmad ibn Hanbal. Yasma' hadis Abi Awana. Ingin mendengar hadisnya Abu Awana. Imam ingin mendengar hadis dari orang lain. Ini riwayat dari Abu Awana. Fajtahatu an arfa'ahu fa'aba. Maka aku ingin mengangkat beliau di tempat yang tinggi. Tempatnya guru. Qala fa'aba. Tapi beliau menolak. Jangan. Aku tidak mau. Qala. Dia berkata. La ajlis. La ajlis illa baina yadai. Aku tidak mau duduk. Kecuali di hadapan. Duduk bersimpu di hadapan. Umirna an natawadha liman nata'allam minhu. Kami diperintah untuk tawadhu di hadapan orang yang aku belajar daripadanya. Aku diperintah untuk tawadhu, untuk tidak sombong di hadapan orang yang aku mengambil ilmu daripadanya. Jadi walaupun imam lebih tinggi, tetapi saat itu Imam Ahmad ingin mengambil hadis dari Abu Awanah. Berarti saat itu Abu Awanah yang mengajar, yang menyampaikan hadis, Imam Ahmad ingin dengar. Maka ketika Imam Ahmad mau didudukan di tempat guru, nggak mau. Jangan. Aku ini sekarang mau mengambil hadis. Aku ini murid. Maka aku akan duduk seperti murid pada gurunya. Maka dia duduk di hadapannya sebagaimana murid kepada gurunya. Padahal beliau imam.